Qala hafizahullah ta'ala berkata Allah pada poin yang ke-71 asahhu du'ain fil istiftahi ba'da takbiratil ihram paling sahihnya pada al-istiftah yaitu yang biasa kita kenal de dengan doa istiftah. Nah, orang Indonesia biasa bilangnya doa istiftah. Itu ba'da takbiratil ihram setelah takbiratil ihram Maja fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu apa yang telah datang pada hadis Abi Hurairah semoga Allah meridainya. Qala beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi salati jika beliau bertakbir di dalam salat sakata hunaihatan beliau diam sejenak sejenak diam qabla al-qira'ah sebelum beliau membaca. Jadi takbir Allahu Akbar tidak langsung membaca, diam dulu sejenak. Fasu'ila amma yakulu, maka ditanyakan tentang apa yang beliau katakan. Faqala maka beliau mengatakan Aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khatayai. Aku mengucapkan ya Allah jauhkanlah antaraku dan antara kesalahan-kesalahanku Kama ba'atta sebagaimana engkau telah jauhkan bainal masyriqi wal maghrib antara timur dan barat. Allahumma nakini minal khataya. Ya Allah, jauh, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahan. Kama yunakka thawbul abiyadu minad danas sebagaimana dibersihkannya pakaian yang putih dari kotoran. Allahumma usil khataya ya bil ma'i wal salji wal barad. Ya Allah, cucikan atau bersihkanlah kesalahan-kesalahanku, dosa-dosaku dengan air, dengan salju dan dengan es. Muttafaqun alaih hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan telah kita sebutkan pada kajian kita, kajian salat salat tentang masalah ini. Bahasanya ini doa yang paling sahih yang dibaca pada salat wajib, salat lima waktu dan telah kita jelaskan doa-doa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan doa al-istiftah pada salat tahajud. Beliau membaca ada lafaz-lafaz yang lain. Dan lafaz ini yang paling sahih yang hendaknya kita hafal. Memiliki keutamaan yang banyak. Di dalamnya dijelaskan tentang permohonan kita kepada Allah untuk dijauhkan kita dari kesalahan-kesalahan sejauh timur dan barat dan juga memohon kepada Allah untuk dibersihkan kita dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Sebagaimana dibersihkannya pakaian putih dari kotoran, dari noda. Jika kita membaca hal ini, maka insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni kita. Membersihkan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Ini salah satu dari doa al-istiftah. Dan ini yang paling sahihnya sebagaimana beliau sebutkan di sini. Kalau dia membaca ini, setelah itu langsung melanjutkan membaca a'udzubillah minasyaitonir rajim nanti akan disebutkan pada poin selanjutnya. Beliau katakan pada poin ke-72 qabla qiraatil Fatihah sebelum membaca Al-Fatihah ista'idz billahi minasyaitonir rajim meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Wasamillah sirran dan menyebut nama Allah secara sir dilirihkan itu tidak dikeraskan juga istighfar billah di sini mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim ini juga tidak dikeraskan akan tetapi disirkan seperti dia membaca doa al-istiftah tadi juga bismillah juga dibaca secara sir dan telah kita jelaskan tentang pertanyaan apakah setiap kali rakaat dia berdiri, sebelum membaca Al-Fatihah harus membaca ini. Dan disunahkan membacanya. Sebagian menyatakan langsung membaca Bismillah kemudian Alhamdulillah pada rakaat kedua. Kan tetapi kalau dia menganggap menganggap a'udzubillahi Rajim itu berdiri sendiri bukan termasuk dari al istifta maka dia hendaknya membacanya dengan keumuman perkataan Allah Fa'idha idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi Rajim. jika kalian membaca Al-Qur'an maka berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dan ini umum untuk membaca Al-Fatihah di sini bolehkan membacanya jadi tidak hanya di awal saja di rakaat pertama rakaat selanjutnya boleh dia membacanya. Karena keumuman dari tadi dan di sana tidak ada keterangan menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca hanya di rakaat pertama. Yang ada dalil menyebutkan membaca ini dan tidak disebutkan dia membaca pada rakaat selanjutnya. Karena tidak ada penyebutan maka dikembalikan kepada asalnya. misalnya ketika membaca awal membaca Al-Fatihah membaca ini A'udzubillah minasyaitonir rajim karena dia tidak termasuk dari al-istiftah. Beda hanya kalau dia termasuk dari al-istiftah maka tidak dibaca pada rakaat keduanya atau ketiganya atau keempatnya. Akan tetapi karena dia tidak termasuk maka hendaknya dibaca. Dan beliau katakan di sini membaca bismillah juga dengan sir dengan lirih tidak dikeraskan. Padalilu dan dalil di sini menyebutkan isti'adzah membaca a'udzubillah. Beliau berdalil dengan keumuman ayat Fa'idha qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitanir rajim. Maka jika kamu membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kemudian beliau bawakan dalil dari As-Sunnah. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan dari Anas bin Malik semoga Allah meridainya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Aba Bakrin dan Abu Bakar wa Umar dan Umar radhiyallahu anhum semoga Allah meridai mereka kanu dahulunya mereka yaftatihuna salata mereka membuka salat bilhamdulillahi rabbil alamin dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin ya, kalau melihat zahirnya seakan-akan tidak membaca a'udzubillahi dan juga tidak membaca bismillah seakan-akan seperti itu zahirnya jadi hukum asal berdalil melihat zahirnya. Namun zahirnya itu ketika ada dalil lain memalingkannya, maka dibawalah kepada dalil yang memalingkannya. Sebutkan di sini zahirnya mengawali dengan alhamdulillah. Akan tetapi dalil lain menyebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Bismillah dengan tanpa dilirihkan dan juga Disebutkan pula membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka ketika ada dalil-dalil lain itu tidak dibenarkan kemudian langsung membaca alhamdulillahirabbil alamin. Kan tetapi hendaknya dia membaca pula bismillahirrahmanirrahim atau sebelumnya membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. <coughs> Kemudian bila sebutkan di sini Muttafaqun alaih hadis ini dilakukan oleh Bukhari dan Muslim. Dan telah kita sebutkan kebiasaan para sahabat mereka berdalil menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dikuatkan dengan menyebutkan Abu Bakar, Umar sehingga semakin kuat. Cukup sudah menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menjadi dalil, sudah hujah. Akan tetapi para sahabat menambahkan Abu Bakar, Umar untuk menerangkan bahwasanya kedua sahabat ini memang benar-benar mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pengamalan terhadap sunnah-sunnah beliau. Dan telah kita sebutkan ada riwayat Abdullah bin Mas'ud ketika mengingkari apa yang dilakukan oleh Umar berupa mengadakan sholat empat rakaat ketika di Mina. Padahal beliau musafir. Maka Abdullah bin Mas'ud mengingkarinya. Menyebutkan sholat itu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di Mina ini. صليت مع مع أبو مع أبي بكر بمنى ركعتين وصليت مع عمر بمنى ركعتين aku salat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dua rakaat sebutkan sahabatnya juga salat bersama Umar eh Abu Bakar Siddiq di Mina dua rakaat juga bersama Umar di Mina dua rakaat juga. dan di sini Anas menyebutkan pula seperti itu yaitu menyebutkan bersama bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar dan Umar kanu mereka yaktatihuna salam mereka membuka salat bilhamdulillahi rabbil alamin dengan alhamdulillahi rabbil alamin Maksudnya dibuka di sini dengan bacaan yang kerasnya, bukan bacaan sirnya. Karena ada bacaan sir yang tidak dikeraskan. Jadi yang dimaksud di sini membuka mengawali dengan bacaan kerasnya dengan Alhamdulillahirobbilalamin. Masih lafzin dan dalam satu lafaz fakanu la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim dan lafaz yang dan dalam satu lafaz maka dahulunya mereka tidaklah mengeraskan bi bismillahirrahmanirrahim terhadap bacaan bismillahirrahmanirrahim akhrajahu ahmadu dan diriwayatkan oleh Ahmad ini lafaz yang diriwayatkan oleh Ahmad ini menerangkan atau memalingkan menghukumi secara zahirnya tadi. Jadi ini membawanya bahwasanya ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memulai dengan alhamdulillah akan tetapi memulai dengan yang lainnya dan memulai di sini membuka salatnya di sini bagaimana kita sebutkan yaitu membaca dengan keras diawali dengan bismillah atau dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Namun kalau dibaca dengan lirik, dengan tidak dikeraskan maka diawali dengan al-istiftah kemudian al istiazah tadi a'udzubillahiminasyaitanirrajim, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Sebutkan di sini diriwayatkan oleh Ahmad An-Nasa'i bisanadin sahih dengan sanad yang sahih. Kemudian beliau sebutkan poin yang ke-73, ba'da al-isti'adzati wal basmalati iqra. yakni membaca Al-Fatihah, iqra al-Fatihah, bacalah Al-Fatihah. Tadi diperintahkan istaiz, sekarang ikra'i Al-Fatihah. Setelah isti'adzah dan setelah basmalah membaca basmalah, al-Fatihah, bacalah kamu Al-Fatihah. Padalilu hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu dan dalilnya adalah hadis Ubadah ibni As-Samit ibni Samiti semoga Allah meridainya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca terhadap Fatihatil Kitab. Muttafaqun alaih hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini jelas. Jelas menerangkan kepada kita membaca Al-Fatihah atau membaca langsung Alhamdulillah Rabbil itu setelah membaca al istiazah dan setelah membaca Bismillah. Dan menerangkan kepada kita hadis ini, siapa yang tidak membaca Al-Fatihah maka sudahlah sah salatnya. Kalau dia tidak membaca a'udzubillahi atau tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, kalau dia menganggap bismillahirrahmanirrahim itu bukan dari Al-Fatihah, maka salatnya tetap sah kalau dia tidak membaca keduanya. Atau dia tidak membaca doa al-istiftah, langsung Allahu Akbar langsung baca alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dia langsung membaca seperti itu, maka salatnya tetap sah. Salatnya tetap sah. Akan tetapi dia telah ketinggalan keutamaan mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia menganggap Bismillahirrahmanirrahim itu masuk dari surat Al-Fatihah, maka harus dia baca. Misalnya dia baca Allahu Akbar, takbiratul ihram langsung Bismillahirrahmanirrahim baca. Tapi kalau misalnya dia menganggap Bismillah itu bukan dari Al-Qur'an, eh, bukan dari ayat dari Al-Fatihah, Ketika dia tidak membacanya tidaklah merusak salatnya. Merusak salatnya kalau dia menganggap bismillah itu bagian dari ayat Al-Fatihah. ini pernah terjadi pada jamaah tabligh. Ketika kita salat salat mengimami waktu itu di Surabaya, kita tidak mengeraskan bacaan bismillah langsung datang setelah salam. Kamu tadi baca bismillahnya tidak? Kita mau jelaskan, saya tidak memerlukan penjelasan. Saya hanya ingin tahu, baca tidak? Jadi jawabannya yes atau no, gitu. <laughs> Namun mau jelas nggak mau, ya sudah kita bilang baca cukup. Nanti sudah dibaca. Kalau tidak dia bilang temannya kalau saya tidak baca katanya dia mau salat ulang karena tidak sah salatku karena tidak baca bismillah karena menganggap bismillah itu bagian dari al-fatihah mungkin atau Allah alam pemikiran mereka kayak apa yang jelas orangnya terdapat kubur tidak ingin mendengarkan ilmu tidak mau mengetahui suatu ilmu. Bertanya saja seperti itu. Jadi harus jawab yes atau no. <laughs> baca apa tidak? Ini kita tidak jelasin, kita pun jawab baca, ya sudah berpaling dia langsung. Bangsa. Kemudian beliau sebutkan pada poin yang ke-40 eh, ke-74 At-taminu mengucapkan amin Dalil hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan dalilnya adalah hadis Abi Hurairah. Semoga Allah meridainya. Qala beliau mengatakan, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza qala al-imam, jika berkata imam, ghairil maghdubi alaihim waladdallin." Yaitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin pada surat Al-Fatihah yang terakhir Fakulu maka ucapkanlah oleh kalian amin. Ucapkanlah oleh kalian amin. Bukan berarti imam tidak mengucapkan. Imam juga tetap mengucapkan amin. Sebagaimana datang riwayat-riwayat lain yang menerangkan hal ini. Jadi imam tidak diam, akan tetapi mengucapkan amin juga. Muttafaqun alaih hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Wa Aisyah radhiyallahu anha. Dan dari Aisyah semoga Allah meridainya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Qala beliau mengatakan ma ma hasadtukum al-yahudu ala syai'in ma has, hasidatkum ala ala salam wa ta'min. Tidaklah hasad orang-orang Yahudi atas sesuatu dari apa-apa yang mereka telah hasadkan pada kalian daripada atau ala salam wa ta'min atas mengucapkan salam dan takmin. Jadi mereka sangat hasad. Karena orang-orang mukmin ketika ketemu mereka mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka tidak ada seperti ini. Dengan itu mereka sangat hasad karena mereka memahami kandungan dari ucapan salam itu. Baru orang-orang kafir semisal mereka kalau salamin muslim mencoba-coba mensalami muslim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jawabannya sangat mudah. Wa'alaikum. Hanya wa'alaikum saja. Jadi tidak dijawab panjang lebar. Wa'alaikum saja. Hingga mereka bertambah hasad. Bertambah hasad dengan orang-orang Islam. Hasad dan tidak mau mengikuti keanehannya mereka. Dan juga amin. mengucapkan amin. Hasad mereka. Karena doa dalam salat Al-Fatihah dalam bacaan surat Al-Fatihah ketika salat itu mendoakan supaya tidak seperti mereka ghairul maghdub yaitu selain jalan orang-orang yang dimurkai di antaranya mereka yang dimurkai karena mengetahui ilmu tidak mau mengamalkannya mereka pun dimurkai jadi diaminkan sehingga tidak seperti mereka-mereka pun tambah hasad terhadap orang-orang Islam, orang-orang mukmin disebabkan karena karena dua perkara ini. Bukan hanya ini, masih sangat banyak mereka hasadkan terhadap kaum muslimin. Terutama orang Arab sangat hasad mereka. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu muncul dari sana, bukan dari dari mereka, dari Bani Israel. Sementara mereka sudah mengharapkan kedatangan Rasul. Mereka menakut-nakuti orang-orang kafir. Kami nanti akan bersama Rasul ini. Ketika muncul, mereka pun kufuri. Karena bukan dari golongan atau kelompok mereka. Akhrajahu Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah wa hadis haditsun hasan dan dia adalah hadis yang hasan. Hadis yang hasan. Dan insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan baca pada poin yang ke-75 yang berkaitan dengan Nina dalam salat yaitu tenang di dalam salat. Ini ada pertanyaan?